Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam ta'lim tadarus bimbingan membaca Al-Quran Untuk hari Senin kita berada dalam kajian indeks Quran Kita sudah memahami mencobakan mengkaji tentang bab puasa Sesudah dengan huruf P ya eh, Ibu dan Bapak yang sudah memiliki indeks Quran yang jilid keempat yang terbaru Ibu dan Bapak bisa melihat di halaman 47 Ada beberapa yang bertanya bagaimana Pak Ari cara pakainya Ya, nanti akan kami pandu dari sini Ibu buka, akan ada empat jilid ya Nanti <clears throat> kalau kami sebutkan jilid-jilidnya dibuka Jilid satu, jilid dua, jilid tiga, jilid empat. Nah, ini jilid empat. Kenapa harus jilid empat nggak jilid satu dulu? Karena kita akan mengkaji tentang huruf P puasa, sholat kemarin kita tunda terlebih dahulu. <clears throat> Ada juga masukan Pak Ari tentang sholat ini penting sekali, banyak sekali yang belum saya ketahui. Dengan adanya Radika yang manis menyadarkan saya ternyata uh, banyak ilmu yang belum dimiliki, banyak ilmu yang belum dikaji. Ya sama-sama ya Ibu dan Bapak. Eta. Nah ini di buku warna merah, Ibu yang sudah terlanjur memiliki buku warna merah Kenapa saya katakan terlanjur? Karena memang e, diktat yang kita susun ini e, belakangan karena memang mm, kumpulan dari beberapa buku ya. Yang sudah terlanjur memiliki buku warna merah itu tentang huruf P ini ada di 236 ya. 236. Di situ nanti bisa dilihat tentang bab puasa. Bab puasa ada di halaman 250. Ya. Nah ini buku merah ini juga sangat bagus sekali, sangat bagus. Eh, soal kertas kertas koran tidak ada masalah, tapi ini buku yang saya miliki juga copot-copot, <laughs> gitu ya, lepas-lepas. Dan kekurangannya tidak ada nomor surat. Jadi harus cari nomor surat lagi di daftar isi. Tapi eh, dasar puasa ini itu sama ya. eh, hanya dasar hukum puasa, pediah puasa, dan uzur puasa. Ini ada di uh, ayatnya sih sama ya 183, 185, 187, 184. Itu tentang puasa ini. Tujuan puasa, nah ini pembahasannya. Itu ya uh, hampir mirip karena memang kompilasi dari berbagai uh, indeks Quran kami kumpulkan di buku diktat yang terbaru jilid keempat ya. Nah ini dasar puasa itu suratul Baqarah. Ini dasar hukumnya ya. Dasar hukum puasa. Di suratul Baqarah ayat mulai ayat 183 sampai 187. Jadi <clears throat> dasar hukum puasa. Ini ya. Dasar hukum puasa. Kenapa harus puasa, tidak siam, tidak saum? Kita mengacu kepada bahasa yang mudah dipahami aja ya ya, karena e, kalau siam tidak semua orang tahu walaupun sebetulnya itu bahasa yang terbaik adalah puak saum ya siam itu tapi karena kita sudah kadung mempergunakan bahasa yang mudah dan perlahan kita akan kaji. Ini dasar hukum tentang puasa itu ada di suratul Baqarah surah kedua diawali 183 hingga 187. Itu ya dasar hukum puasa, kemudian juga Fidyah itu ada ya. Fidyah siapa yang tidak bisa melaksanakan puasa, ibadah puasa, siam. Baik, kita lihat eh, rentetan-rentetan uh, rentetan -rentetan di sini tentang puasa ini banyak ya. Uh, di diktat kita jilid keempat halaman 47 di situ ada perintah puasa, awal puasa, akhir puasa dan takbir boleh bercampur dengan istri di malam hari. Ini penting ya. Kalau nggak tahu hukumnya, sebulan tidak tidak bercampur. Padahal kalau dari mulai terbenam matahari sampai eh, paginya lagi itu waktu ya, sampai fajar ya sebelum fajar tentu itu sebelum imsak nah ini pas imsak ada juga nabi sampai apa eh, tertidur kelupaan sehingga hingga sholat subuh tiba itu masih berada dalam junub. Nanti kita baca ya kajian-kajian hukumnya. Inilah yang kita inginkan bahwa ibu dan bapak berbicara tentang berlandaskan kepada hukum. Ini pula yang banyak sekali telepon, banyak yang sekali SMS. Itulah padi yang kami inginkan. Yang saya senangi dari Radio Kayu Manis bahwa Radio Kayu Manis tidak berpihak pada satu aliran. <laughs> Itu. Jadi uh, Betul, kami menyajikan ini loh dalilnya, ini Qur'annya, ini hadisnya, ini pendapat ulama. Ibu dan bapak yang menyimpulkan masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena perbedaan itu sudah ada dari dulu. Bagaimana berbedanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, sang guru dan murid ya. Imam Maliki murid eh, gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Nah itu mereka berbeda tidak ada masalah gitu ya, berbeda dalam pemahaman. Bagaimana Imam Maliki dan Imam Hanafi. Oh saya mah tidak bermadhab ya bagaimana Ibnu Taimiyah berbeda Muhammad Abduh itu ya eh, Hasan Albana atau di Indonesia itu nanti ada ada Hasan tokoh Persis bagaimana berbeda, berbeda pendapat dengan uh, tokoh NU bagaimana dengan berbeda dengan Persis di Indonesia sama seperti itu nah ini kita lihat uh, kenapa mereka berbeda landasan dalilnya apa. Kita tidak me, tidak menghukumi yang berbeda itu adalah keluar dari Islam. Selama sahadatnya sama. Jadi jangan sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit murtad. Jangan ya. Naudzubillah jangan. Tidak boleh itu ya. Eh, berbicara tentang musyrik dan murtad itu itu haknya Allah. Kecuali kalau memang dia sudah tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat itu ada landasannya lain ya. Baik. Jadi suratul Baqarah ayat 183 sudah ketemu ya. Ini eh, dasar hukum tentang wajibnya puasa. Mudah-mudahan Bu Erni bisa mencatat ya atau nanti eh, datanya saya kumpul, saya rekamannya saya kasih untuk diketik ulang Ibu Erni karena ini penting untuk puasa. Ya, kenapa dikaji karena tak lama lagi ini sudah tanggal 16 Saban ya itu berarti tinggal kalau bulan Sa'ban ini sampai 30 berarti tinggal 14 hari lagi. Kalau sampai tanggal 29 bulan Sa'bannya berarti tinggal uh, eh, 13 hari lagi kita akan menjalankan ibadah siam, ibadah puasa.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 سفر <clears throat> فعذة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر عسر وقب اشاره setelah sin mati ada roh dimatikan ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Tuh, di saat puasa ada doa. Kalau kamu bertanya, di mana Allah? Allah dekat, sangat dekat. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحلت لكم ليلة الصيام أحل لا, أحل حمس أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم gitu. Di bulan puasa bercampur malam hari boleh gitu. Itu ya. Tentu <clears throat> setelah salat selesai maghrib, setelah selesai salat isya itu ya, tarawih atau qiyamul lail malam. Dan sebelum beduk subuh, sebelum imsak sudah sudah mandi lagi. Walaupun Nabi kadang-kadang ada beberapa eh, Nabi kesiangan gitu ya kesiangan bukan disengaja. Nanti kita lihat ya dalilnya masing-masing. Nah, ini tentang bolehnya bercampur suami istri. Hubungan suami istri di bulan suci Ramadan di malam hari. Tapi nanti jangan sampai di siang hari. Itu e, sanksinya berat gitu ya. Itu harus memberdekakan budak, kalau nggak bisa harus puasa dua bulan berturut-turut gitu.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 Ada mulai dasar hukumnya puasa, siapa yang harus berpuasa, bagaimana kalau sakit, bagaimana kalau dalam perjalanan, bagaimana kalau suami istri malam hari boleh hubungan atau tidak. Nah itu. Bagaimana kalau itikaf? Nah ini. Ayat-ayat terakhir ya. Ini tentang itikaf. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Coba kita lihat ya Dasar hukum tentang kewajiban ibadah siam Ibadah puasa, saum Di ayat 183 Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba kataba ditulis ya, telah ditulis, kutiba telah ditulis tapi arti di sini diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ada tujuan. Apakah orang yang bersiam, berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu. Makanya harus ada ilmunya. Di sini, dengan kita menjalankan ibadah puasa diharapkan semoga laala Tuh, laala kan... Uh, kamu kan sudah bekerja, kamu sudah berusaha, kamu sudah berdoa. Mudah-mudahan semoga apa yang kamu inginkan itu tercapai. Kamu kan sudah sekolah, sudah ini, sudah usaha, sudah kursus, sudah ini, sudah itu. Semoga kamu menjadi orang yang berhasil, yang sukses. Bisa apakah apakah jadi jaminan kalau udah sekolah tinggi, udah sekolah ini, udah sekolah itu jadi orang yang sukses? Belum tentu juga. Nah ini makanya ada, ada doa. La'allakum tattaqun Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi memberikan kesimpulan orang yang siam, orang yang puasa belum tentu menjadi orang yang bertakwa. Kan banyak cobaan henti. Di bulan biasa, biasa-biasa saja. Di bulan siam, di bulan puasa, di bulan saum, nanti permainan banyak, anak-anak, tawuran ini dan itu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Petasan, nah ini tolong nih aparat ya mudah-mudahan atau uh, kita bisa mengawasi putra putri kita masing-masing petasan ini jangan sampai ada. Entah kenapa di bulan suci itu bulan yang suci, bulan yang harus ibadah malah banyak maksiat di situ, <laughs> gitu kan. Kadang-kadang keliru menjalankan ibadah puasa. Nanti akan kita lihat bahwa kamin suaimin banyak orang yang puasa tapi dalam puasanya tidak dapat apa-apa kecuali illal jual atas kecuali lapar dan hausnya saja. Nah, ini jangan sampai kosong, makanya kita pelajari ilmunya ya. Nah, ini jadi dengan menjalankan ibadah puasa diharapkan semoga, semoga apakah semua orang yang puasa bisa menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu. La'allakum tattaqun. Maka bahasanya la'alla mudah-mudahan semoga itu ya agar kamu menjadi bertakwa dengan ibadah puasa. Kapan puasa itu? Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan. Kalau kamu sakit, au ala safar atau dalam perjalanan fa'iddatu min ayyamin ukhar bisa mengganti di waktu lain wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatu tu'amu miskin yang tidak mampu melaksanakan ibadah saum siam bisa juga dengan membayar fidyah ya memberi makan seorang miskin faman tatawwa khairan fa khairullah tapi tentu semuanya menjalankan ibadah puasa itu lebih baik. Tapi hati yang tidak pernah bohong kan. Kalau lisan mah boleh berbohong. Aduh saya mah, saya ini, saya itu. Justru dengan puasa kita menjadi sehat. Sumu tasihu. Jika ingin se sehat, berpuasalah. Itu ya. Kapan puasa? Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Inilah dalil bahwa ada kodo dalam puasa, tapi tidak ada kodo dalam sholat. Itu kan ada, nah itu itu nanti kita bahas lagi ya dalil-dalilnya. Ini yang penting orang yang seorang ibu wanita yang tidak puasa karena datang tamu harus membayar. Nah ini yang belum bayar, tolong bayar segera mumpung masih ada waktu ya. Itu memang ada beberapa hadis tidak boleh puasa sehari dua hari sebelum menjalankan ibadah siam, ibadah puasa. Kenapa? Supaya pres, supaya siap-siap dalam menjalankan ibadah puasa. Tetapi bagi orang yang sudah dawam, saum, puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak, satu hari puasa, satu hari enggak. Atau yang dawam hari puasa Senin Kamis, atau yang dawam puasa pertengahan ya 12, 13, 14, 15 itu ya dari 11, 11, 12, 13 atau pertengahan bulan atau itu ya puasa-puasa seperti itu itu diperkenankan. Bahkan Nabi itu banyak menjalankan ibadah puasa di bulan Sa'ban ini. Nah ini. Jadi eh, kalau wanita itu seorang ibu wanita atau kaum wanita tidak bisa menjalankan ibadah puasanya karena datang tamu, datang bulan, nah, dia harus mengkodo. Tapi sholatnya tidak harus dikodo. Kan itu dalilnya cukup ya, cukup kuat. Bayangkan kalau tujuh hari harus mengkodo sholatnya juga. Tidak ada, tidak ada kodo dalam, ada kodo dalam puasa tapi tidak ada kodo dalam sholat. Ah, bagaimana pendapat ulama tentang kodo puas, kodo sholat? Ya kalau kita terlelap tertidur, saking capeknya kita malam atau sholat malam saking khusunya subuhnya terlewat gitu loh terlewat ya kesiangan bangun jam 9 pagi 9 siang ya sudah langsung sholat itu kodonya kan begitu bukan kesengajaan karena anak kecil sampai dia dewasa orang tertidur sampai bangun orang hilang ingatan sampai dia sadar nah, nanti kita kaji dalilnya ya kita bicaranya dalil, landasan hukumnya. Kalau pendapat nanti kita lihat pendapatnya gitu ya. Uh, uh, ini Pak saya mau tanya bagaimana kalau pas kita puasa terus tidur siang dan kita mimpi. Nah ini kita akan bahas juga. Nah tapi karena ada bertanya sudah duluan. <laughs> Kalau mimpi mati naun itu rezeki dari Allah. Itu ya. Eh, dengan sendirinya kaum laki-laki kalau kaum hawa wanita itu datang bulan. Kalau laki-laki itu dengan sendirinya kalau bejananya penuh pasti keluar gitu, pasti mimpi <laughs> gitu ya. Jadi naon-naon nggak apa-apa itu mah. Pas bangun eh, kan namanya bermimpi siang hari kita tertidur karena kan ibadahnya orang puasa eh apa tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi jangan tidur terus. Pas kita sedang beristirahat tiba-tiba bermimpi. Ya udah, itu rezeki dari Allah, bangun langsung mandi mandi mandi junub biasa. Ya hati, cuman hati-hati jangan sampai saat kita mandi uh, ke, ke minum ya ter, uh, eh, disengaja ya. Kalau terminum kan nggak apa-apa. Nah, makanya harus hati-hati itu saat mandi besar. Memang boleh. Nah, nanti kita lihat dalilnya lagi. Nabi saat panas-panas itu mandi, mandi, mandi apa kepalanya dibasahin Rasulullah mandi. Ada di sadisnya. Kita lihat nanti ya. Tapi yang bertanya tadi SMS, ya orang yang mimpi di siang hari mimpi bukan sengaja ya tidak apa-apa itu rezeki dari Allah sama seperti orang yang lupa Astagfirullahaladzim sudah makan dua piring Ya Allah, saya lupa puasa. Terusin, terusin, gak apa-apa. Maksudnya terusin puasanya. Sesuatu yang sudah ada di mulut, keluarin, buang, lepehin. Jangan, Astagfirullahaladzim ini kan puasa, <laughs> ah, tanggung. Nah, itu yang tanggungnya itu ya. Itu kan Eh, kita kata Sayyidina Ali kalau kita melihat sesuatu yang indah itu tiba-tiba ada angin angin meniup sehingga sesuatu di kaum Hawa itu terangkat Astagfirullahaladzim Itu kan <laughs> Tapi yang keduanya yang dosa itu ya. Jangan dilihat lagi Paham ya maksud saya ya <laughs> Itu Melihat aurat dengan tidak sengaja Nah ini ya, <clears throat> maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, ya ini, karena sakit, karena satu dan lain hal, uh, mereka jika mereka tidak berpuasa, mereka membayar fidyah. Bagaimana caranya? Yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan. Nih, apa catatan kakinya di sini Quran ini terjemahnya ada catatan kakinya bagus. Nah, memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari. Jadi memberi makan lebih dari eh, satu orang miskin. Kan tadi itu. Pedia itu memberi satu orang miskin. Tapi kita eh, memberi lebih gitu. Nah, apa-apa. Apalagi ya memberi memberi makanan kepada orang yang berbuka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa coba. Kita siam, kita puasa, iya kita sudah dapat pahalanya jelas. Nah, kemudian ada kita kasih ke masjid. Di masjid itu ada yang berbuka puasa eh, uh, 20 orang. Nah, kita dapat pahala 20 orang itu. Nah, ini belajar apa ibadah pakai ilmu itu kan seperti itu ya. Itu. Nanti kita bahas tentang padilah-padilah puasa ini ya. Keutamaan-keutamaan. Barang siapa yang hendak atau uh, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, jadi bukan hanya sek, uh, sekadar mengasih satu pakir miskin, tapi lebih dari itu, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi jangan alasan, aduh ma, aduh ini, aduh itu. Nah, tentu kan tadi, hati itu tidak pernah berbohong. Menjalankan ibadah siam, ibadah puasa itu lebih baik. Sama seperti halnya, uh, orang yang sepuh itu kan kalau tidak kuat boleh fidyah ya diganti dengan fidyah saking anak-anaknya khawatir mama udahlah nggak usah sahur mama kan udah sepuh ini dan itu tapi dia tahu padilah orang yang menjalankan ibadah puasa itu dia tahu ancamannya bagi orang yang men meninggalkan ibadah puasa berbuka di siang hari satu hari saja jika sengaja tidak akan pernah terbayar kalaupun dibayar di kodo seumur hidup gitu jika dia sengaja bukan karena sakit, bukan karena perjalanan, bukan karena ada sesuatu rusuh yang dibolehkan Allah. Coba bayangkan, jika ingin dikodok seumur hidup tak akan terbayar. Dalilnya nanti ya. <laughs> Itu. Eh, ini ini ini baru-baru kita memahami eh, ayat Qur'annya, landasannya ya. 183 sampai 185 dulu. Kan kita masih ber, berlanjut besok ya. Nah, kita lihat ibu tolong miliki uh, Islam. Ini Pikir Islam ini saya li setelah lihat referensinya, ini Haji Sulaiman Rasid ini nama lengkapnya Sulaiman Rasid bin Lasa. dilahirkan di Lewa Lampung Barat tahun 1896. Beliau memperoleh, pendidikan agama di perguruan Tawalib Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebelumnya belajar pada Buya Kiai Haji Abbas di Padang Japang. Padang Japang ya di sana. Pada tahun 1926 ia belajar di sekolah guru Mualimin Mesir di Mesir tuh. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Al Azhar di Kairo di Mesir. Pantesan bukunya tuh sistematis. Dia juga ngajar di PT PT PT IAIN. Sekarang uh, eh, UIN ya. Universitas Islam Negeri di Ciputat. Nah ini beliau itu pantesan bukunya tuh enak. Ibu miliki bukunya tidak begitu mahal kisaran 2 sampai 30 ribuan lah. Tapi ini lengkap bukan hanya tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat, tentang uh, toharoh. Tentu itu tadi kan, saya tidak mungkin semuanya sebuku setebal ini dibaca. Makanya dipilihkan, itulah kuliah kan begitu, ada silabusnya. Tapi ibu dan bapak di rumah bisa baca sendiri. Rukun sholat, kewajiban sholat, pidyah, kemudian ah banyak ini ya tuh lengkap. Makanya disebut fikih Islam ini lengkap. Untuk sementara cukup untuk sementara sebelum ke yang lain. Di sini ada e, kitab tentang hukum pengadilan, ada kitab Al-Khilafah tentang khalifah, kitab makanan dan menyembelih. Makanan apa saja yang boleh dimakan, mana yang haram. Ih, lengkap sekali. Ya, kitab faraid warisan, kitab nikah, kitab jihad. Miliki Ibu ya, Ibu dan Bapak. Wah, miliki-miliki orang nggak punya uang ya sudah tadi itu di majelis taklim itu kan ada indeks nih indeksnya di fotokopi ulang ya terus nah piki Islamnya piki sunnahnya piki Islam ini mm, patungan belinya piki Islam juga ya, rus nanti ada beberapa ya nah ini di piki Islam halaman 220 ibu dan bapak yang sudah memilikinya di sini pengertian saum dulu ya jadi kita akan mulai dari fikih eh, Islam. Ini tolong nanti Ibu kalau ke toko buku saya pegang juga ini ada fikih sunnah. Fikih sunnah kalau fikih Islam uh, dia lebih ke satu paham ya. Kalau fikih sunnah nanti berbagi pendapat, berbagi hadis disampaikan. Ini hadisnya ini ini ini ini ini menurut Imam Syafi'i ini, Imam Hanafi ini, Imam Maliki ini ini ini, ini gitu ya. Makanya kalau di Yayan itu di, di perguruan tinggi di fakultas-fakultas itu ada pelajaran mazahibul arba'ah. Gitu ya. Yaitu e, perbandingan madhab. Tentu ini yang kami sajikan, kami tidak mendokrin dengan satu pendapat. Nih, hadisnya ini, kurnya, Qur'annya ini, pendapat ulamanya ini. Nah, silahkan ibu dan bapak menyimpulkan. Jadi kita tentram, tidak tidak tidak berantem. Jangan merasa ingin benar sendiri. Dari dulu juga ada kan, bagaimana para ulama dahulu, ulama-ulama lama itu menganggap nggak baik sama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kan keras. Dibilangnya kafir lah inilah itu. Sebaliknya dari nah ini tidak kita kita coba untuk tidak saling menyerang <laughs> ya. Kita kita da, runtutkan dalilnya. Ini hadisnya, ini dalilnya. Jadi perbedaan pendapat sudah ada sejak dari dulu. Bahkan sejak sejak zaman Rasulullah Kan ada suatu pendapat, ada bertanya kepada Umar, jawabannya kok begitu? Kepada Sayyidina Ali kok begitu? Kepada Abu Bakar kok begitu? Disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah kata Abu Bakar seperti ini. Kata Sayyidina Umar seperti ini. Kata Sayyidina Ali seperti ini. Nabi senyum, semuanya benar. Nah itu kan, jadi celah-celah perbedaan itu dari awal sudah ada. Itu ya, jadi bisa. Kemudian tentang hadis-hadis ada juga di Bulughul Maram karya besar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini ada juga. Ini tentang hadis-hadisnya. Selain hadis Bukhari dan Muslim. Ada juga nanti ini Bidayatul Mujtahid. Ini saya bawa buku agak banyak ini. Bidayatul Mujtahid. Ini tiga jilid ya. Ini yang saya bawa jilid satu. Analisa pikih para mujtahid. Itu ya. Baik, kita runtutkan dari Pikih Islam dulu ya. Yang sederhana tapi luas jadi ya, untuk awalan. Kita puasa. Saum puasa menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Nah, menurut istilah agama Islam, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dengan niat puasa siam tentu saja ya dan beberapa syarat. Dari sini memberikan gambaran tidak benar kalau puasanya nyambung, wisol ya. Puasa dari pagi sampai malam, puasa tiga hari tiga malam, puasa empat puluh hari itu tidak benar, tidak ada ketentuannya. Kalaupun Nabi pernah melaksanakannya, kok Nabi Koi, ya Rasulullah, kok kok puasanya terus menerus? Kamu tidak tahu aku dikasih makan oleh Allah. Itu kan lain jadi itu ya. Tapi tetap tidak boleh kita untuk kita menjalankan ibadah siam, ibadah puasa terus menerus dalam artian tidak berbuka. 30 hari iya siam puasa. Tapi saya kan masih kuat, tiga hari nggak makan, empat hari nggak makan, nggak ada. Mutih nggak ada, itu ya nggak ada ketentuannya. Nah ini uh, hadisnya uh, eh, dari dari, dari Al-Qur'an dulu ya. Suratul Baqarah tadi sudah kita bacakan. Di sana ada Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Dulu kan belum ada tanggalan ya kalau eh, belum ada uh, jam sekarang mah sudah canggih di televisi di radio sudah di di ini sahur sahur imsak imsak sudah jelas itu sampai jelas tapi suatu ketika kalau itu jamnya nggak ada apa dilihat ya sampai kelihatan perbedaan benang putih dan benang hitam itulah waktu fajar di surah al-baqarah ayat 187 Rasulullah bersabda An Ibnu Umar qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza akbala al-lail wa adbara an-nahar wa ghabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, saya telah mendengar Nabi besar sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam datang, siang lenyap dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Jadi tidak boleh puasa nyambung. Dalam artian tidak berbuka. Udah maghrib, udah waktunya berbuka ya berbuka dan segera. Orang yang menyegerakan saat berbuka selalu ada dalam keberkahan. Nanti ya tentang fadilah-fadilah uh, kewajiban harusnya kita takjil segera berbuka dan mentakhirkan sahur ini mau jam 2 malam sekali udah sahur. Siangnya anak-anak kita kelaparan kasihan, ditakhirkan. Sahurnya ditakhirkan, diakhirkan ya, mau dekat-dekat imsak gitu ya. Uh, sedangkan berbukanya disegerakan. Nah, itu nanti ya eh, tentang keutamaan-keutamaannya. Nah, puasa itu ada empat macam. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Puasa kafarat dan puasa nazar. Puasa kafarat, kiparat itu tadi kan, kalau ber, bercampur di siang hari, puasanya harus dua bulan berturut-turut. Kalau kita sumpah, sumpah serapa, sumpah demi Allah padahal bohong, harus kiparat sumpah. Itu ini itu itu wajib. Atau nazar. Kalau seandainya saya lulus ujian, saya akan puasa tiga hari. Nah, jadi wajib nazar itu. Satu puasa wajib, puasa wajib, puasa Ramadan, puasa kafarat dan puasa nazar. Yang kedua adalah puasa sunat. Yang ketiga puasa makruh, ada yang makruh puasa itu. Yang keempat puasa yang haram. Puasa yang haram kapan? Yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Haji Idul Adha dan tiga hari sesudah hari raya Haji. Hari Tasrik ya, 11, 12, 13. Itu hari raya yang haram. Hari nanti ada juga yang terlarang menjalankan ibadah puasa di hari Jumat. Jumat jadi harus kalau puasa Jumat harus digandengi dengan Sabtu atau dengan Kamis. Nah ini, puasa bulan Ramadan itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima diwajibkan pada tahun. Nah ini kapan mulai diwajibkannya? Ini ini untuk pelajaran anak-anak kita ya. Ini Ibu Yusuf, nah, eh, putra putrinya. Kapan ibadah puasa itu diwajibkan? Diwajibkan mulai pada tahun kedua hijrah. Hijrah Nabi yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Hukumnya apa menjalankan ibadah puasa? Fardu ain, wajib atas masing-masing. Kalau fardu kipayah kan kalau ada yang melaksanakan yang lain gugur. Seperti salat salat jenazah ya. Kalau ada yang mensolatkan, memandikan atau azan, azan itu kalau ada yang azan kewajiban yang lain gugur itu fardu kipayah. Ini fardu ain. Jadi setiap mukalab, setiap diri yang berakal, yang balik, wajib melaksanakan ibadah puasa, siam, saum. Kecuali nanti ada ketentuan-ketentuan yang lain, siapa yang boleh ada ruhsoh ya, yang boleh tidak berpuasa. Allah berfirman di suratul Baqarah surah kedua ayat 183 184 A'udzubillahi rajim. ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa yaitu dalam beberapa hari tertentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakan puasa ini sembilan kali tuh ya ini ini lengkap kan saya bilang? Bukunya Allah Robi ini. Dulu saya udah beberapa kali ganti buku ini sampai lusuh, rusak, ganti lagi dan harganya tidak terlalu mahal bila dibandingkan dengan manfaatnya. Saya ini beli kurang lebih 27 atau 25 beberapa gitu apa 30 ya. Nah itu. Ini tolong dimiliki. Ini untuk uh, panduan lengkap lah untuk sementara uh, cukup lah ya kecuali kalau kalau ingin nanti e, eh, pikir Islam, eh pikir sunnah. Ini pikir Islam ya. Karya besar Sulaiman Rasid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakan puasa sembilan kali Ramadan. Nah, delapan kali, nah ini kebanyakan Rasulullah 29 hari puasanya. Satu kali 30 hari. Kenapa? Karena bulan dalam Islam itu hanya dua kemungkinan. Kalau enggak 30, 29. Kalau dalam kalender Masehi kan ada 31, ada 28, ada 29, ada 30 tahun kabisat seperti itu kan. Dalam Islam hanya dikenal 29 dan 30. Nah, Rasulullah itu menjalankan ibadah puasanya hanya 9 kali. 8 kali 29 hari, 1 hari, 1 kali 30 hari. Beliau bersabda dalam hadis Bukhari, bulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Nah ini. Tentang kewajiban saum ini, Rasulullah bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur rasulullah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Islam itu ditegas, ditegakkan di atas lima dasar. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak patut disembah kecuali Allah. Ini syahadat dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi kalau syahadatnya beda bukan Islam. Yang kedua, termasuk Islam itu selain syahadat bersaksi bahwa Allah Rabb kita Muhammad Rasulullah, yang keduanya adalah mendirikan salat lima waktu. Yang ketiganya membayar zakat bagi yang mampu tentu. Jadi kalau ada salat tidak zakat tidak sempurna, tidak tidak termasuk beriman. Yang keempat, mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Demikian hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Baru sampai sini nih ya. Nih, puasa Ramadan diwajibkan siapa buat siapa. Nah, besok diteruskan. Ini dimiliki ya ibu dan bapak fikih Islamnya. Kemudian fikih sunnahnya jilid ketiga. Bidayatul Mujtahid. Kalau Bidayatul Mujtahid belinya harus satu set kalau nggak salah. Satu, dua, tiga. Ini jilid satu kemudian bulugul maromnya, uh, eh, kemudian juga hadis Bukhari dan hadis Muslimnya. Jadi insya Allah kita akan pinter. Terima kasih untuk yang SMS, Pak Ari. Saya terasa jadi kayak kuliah lagi. Jadi saya tidak tidak remang-remang lagi jelas. Jadi saya tidak tidak tidak mengetahui sesuatu katanya tidak, tapi betul-betul ada landasannya. Ya, seperti itulah insya Allah ya. Ini juga semuanya kan karena saran dan dari ibu semua saran kritik dari ibu dan bapak. Jadi jangan jangan sungkan, ada masukan, ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 8287881. Besok kita teruskan kajian kita masih kajian kita tentang siam. Ari, tafsirnya kapan? Nanti kita lihat setelah buku-buku ini selesai, kita lihat penafsiran tentang ayat ini. Dari Ibnu Kasir, dari Al-Misbah dan tafsir-tafsir yang lainnya. Ibu dan Bapak dibantu anak yatim kami tolong ya eh, dari tenaga, pikiran, dana atau apapun yang bisa Ibu dan Bapak berikan. Terima kasih untuk semuanya. Bila hitabik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.